Makanya mereka hafalnya fisodri. Kalau kita maksudnya mereka menghafal dalam dada, kalau kita menghafal di luar kepala. Makanya tidak pernah hafal karena di luar, di luar. Masuk kanan keluar kiri. Kita pun istilah pun tidak benar rumahnya Pak. Dah apa udah Pak di luar kepala definisi ini tidak ada yang jawab dengan benar. Tapi kalian bilang dah hafal kemarin. Iya kan kami bilang di luar kepala Pak. <laughs> bukan di dalam bukan dalam kepala Jadi kalau syair saya tidak bakal ketipu pasalnya syair-syair jahiliyah saya hafal semuanya. Ya Allah, ada kita yang hafal sekarang Pak. Saya sering melihat orang-orang yang hafiz, saya tidak percaya. Kemarin baru saya dengar dari Muhammad Hasan Ad-Dadu, dia punya lembaga berkader ulama di Mauritania sungguh di sana. Dia itu punya seorang paman Pak. Orang sungkit ini memang ahli menghafal. Saya tidak menemukan kawan saya yang sungkit kecuali habis. Kecuali habis. Kalau dan tidak pula saya temukan kawan dari Indonesia kecuali tidak. Nah, ini bedanya itu. Sebanyak kawan saya orang sungkit mesti habis. Sebanyak kawan saya orang Indonesia jarang jarang habis kaum muslimin. Jadi dia punya seorang paman dia menghafal surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir satu majelis. Bapak masuk satu majelis? Satu kali dengar. Surat Al-Baqarah berapa juz? Dua juz setengah satu kali dengar. Bapak mungkin tidak percaya karena tidak pernah lihat orang seperti itu. Orang Arab itu begitu, Pak. Maka jangan anggap enteng orang Arab ya. Ini kita kadang-kadang dibuat jurang pemisah pula dengan orang Arab khususnya yang belajar agama orang Arab tidak paham bahasa Arab. Aneh memang ya. Orang Arab tidak paham bahasa Arab tentu orang mana yang paham bahasa Arab? Orang Jerman, orang Belanda, orang Kanada, orang Amerika, orang Inggris, orang Perancis, orang Australia paham bahasa Arab daripada orang Arab. Bisa terima tuh pak? ada orang Oncu tinggal di Padang 20 tahun tapi bukan kelahiran Padang. Lebih pandai bahasa Padang dari Padang? Mungkin? Kalau Bapak bilang mungkin, saya bilang tidak mungkin. Coba, boleh tanding nih. Kalau ada orang Jawa tinggal di Mangkinang 20 tahun, saya sudah meninggalkan Mangkinang 20 tahun. Saya boleh berlomba dengan dia bahasa Oncu. Tidak bakal menang dia Bahkan orang Aju sendiri yang tinggal di Pekanbaru. Ada yang berani nantang? apa? bahkan menang dengan saya Bos Aju. Saya orang Aju asli, Pak. susu saya bahasa Aju. Susu saya bahasa Aju, maco saya bahasa Aju. Tidak eh, bisa. Ini kita dibuat pula orang Arab bodoh-bodoh katanya, kejam-kejam. Siapa yang buat ini? Bapak kalau mau tahu di Amerika dan Eropa itu ahli sains dan teknologi di pusat-pusat penelitiannya 65% orang Islam dari 65% 85% orang Arab. Tidak cahaya nampaknya. Enaknya begitu aja sama Dulu ketika terjadi serangan 11 September 2001, yang dibuat-buat oleh Amerika itu dikatakan mereka sudah mengumumkan akan memulangkan seluruh imigran muslim. Ternyata mereka sensus ulang kembali, ternyata 65% tenaga saintisnya bermerek muslim. Dua per tiga Akhirnya tidak jadi Memulangkan diumumkan Membatalkan tidak diumum tidak dimungkinkan. Malu sendiri pak Nah, malu, malu sendiri. Dan dari 65% itu kayaknya orang Arabnya 85 persen. Makanya kita ini sengaja dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk tidak mau merujuk kepada orang Arab karena sebagian besar ulama kita yang istiqomah berbahasa berbahasa Arab. Ini perang nih Pak Perang pemikiran Mungkin saja orang Jerman lebih paham Islam daripada orang Madinah kan ya. La ilaha illallah Memangnya orang Jerman itu habis Quran Tahabat hadis Tadi saya katakan jangan orang Jerman Orang kita aja tak hafal Quran Apalagi hafal hadis Allah mustahil Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa kita. Nah, ketika Nabi ali saw datang kepada mereka dalam suasana mereka jauh dari ilmu, mereka memusuhi Nabi sehingga menuduh Nabi seorang tukang sihir, ya, seorang dukun, orang yang penyair dan sebagainya. Cuma satu yang mereka tidak berani bilang Nabi pembohong tidak berani mereka bilang karena tidak terlanjur gelarnya al al al amin. Nah Amir bin Tufail berpikir tadi kalau dia penyair saya hafal semua syair jahiliyah, hafal semua syair jahiliyah. Saya tanya bapak, saya tanya syair Khairul Anwar saja siapa yang hafal sekarang di Indonesia? Jarang kita hafal. Aku ingin hidup seribu tahun lagi. Terus kan? lupa saja. <laughs> Lupa Judulnya aja sudah sudah lupa gitu. Ini saya tes kalau ada adik kita yang udah yang ada pilihan ini di kelas internasional katanya judul buku aja jarang yang hafal judulnya saja ceritanya pustaka yang kecil itu di fakultas berapa isi buku tidak tahu mereka bandingkan saya punya kawan dia itu hafal seluruh buku yang ada di pustaka universitas bukan hafal isinya hafal judul hafal serulis, hafal muhakik hafal penerbit dan di mana letaknya ada ada di sini. Makanya saya kalau nak cari buku di pustaka lebih baik nelpon beliau daripada cari di komputer. Lebih cepat. Lebih lebih cepat. Ini buku di mana letaknya? Akhirnya nah, lihat masuk masuk rak ketiga, belok kanan, nanti lantai tiga, buku yang ke-15 ada sekira kira-kira di situ tempatnya. Eh, iya. Bukan hanya di pustaka universitas, di pustaka seluruh fakultas. Dan dia jurusan. Ini yang tidak ditemukan dalam penutur ilmu kita sekarang kaum muslimin. Mohon maaf ini sebesar-besarnya. Kalau penutur ilmu kita tidak datang dosen, senang apa gembira? Ya sama, senang dan gembira. Kalau dosen tidak datang, mana mereka? Ke pustaka. Baca buku. Enggak. Gue ogok sini, ogok sana. Kalaupun tidak bikin maksiat lumayan lah. Ini kadang-kadang kumpul laki-laki perempuan yang tidak mahram. Alasannya apa? Rapat pak katanya. Betul rapat tapi jangan sambil merapat tuh bilang. Ini alasan rapat digunakan kesempatan merapat. Ini kan bahaya itu. Baik, kembali ke kumpul tadi. Ini ngajinya lama apa sebentar nih Pak Ketua? Ngaji kita ini lama apa sebentar? Maklum yang berbicara tidak merasa waktu habis. Tapi yang duduk bersila ini, apalagi yang belum makan malam, nah, makanya kita harus bijak menentukan. Ya. Kalau udah cukup saya berhenti aja karena tidak mesti selesai malam ini. Tidak mesti selesai. Akhirnya Amir bin Tufail, Amir bin Tufail radhiyallahu taala anhu membuka sumbat telinganya. Masa orang se seorang seperti saya ini masih juga bisa tertipu, masih bisa dibuka. Dia nggak kenal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas dia berjalan ke Masjidil Haram, dia lihat ada orang berkerumun. Rupanya Nabi sedang membaca Al-Quran, sedang sholat. Ya mulai dia kuping. Ya kita juga senang. Ya senang kuping pak. Ya kuping dia. Semakin kuping semakin enak terasa. Memang kalau orang yang punya rasa pasti pasti terasa. Tapi kalau sudah mati rasa, enak apapun tidak terasa. Maka jangan sampai mati, jangan sampai mati, mati rasa pak. Kita harus sensitif dengan rasa. Apalagi kalau rasa itu rasa yang enak. Apalagi kalau dengar kata Rasulullah SAW. Apalagi kalau dengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang kita sudah sengaja mematikan rasa kita. Pokoknya tidak mau dengar rasa-rasa yang lain lagi. Yang penting ini saja. Ya Allah. Akhirnya ambil berdengar. Dengar sekali. Mulai dia besoknya rindu untuk mendengar yang kedua. di malamnya susah tidur ya. Nah, dikatakan ini sihir. Tidak mungkin ini sihir. Saya dah hafal seluruh-seluruhnya itu. Dikatakan mantra tidak pernah ketemu dalam buku manapun. Buku eh, bukan pun tidak ada. Buku <laughs> Siddhartha Gautama pun tidak ada. Di film Mahabharata pun tidak ketemu mantra ini. Kalau dikatakan ini tidak. nah ini jauh di atas syair ini tidak mungkin buatan seseorang karena dia paham karena dia paham kalau kita yang menilai anda ah, ada itu anda ada itu anda dia memang tidak paham tidak pernah dengar sih ilmunya memang nggak ada maka dibilang nggak nggak ada apalagi kalau sudah di dalamnya ada ilmu tidak ada di dalam otaknya sudah diisi dengan tidak tidak ada satu, tidak mungkin satu. Akhirnya besok didengar lagi. Akhirnya sampailah Allah menghindar memiliki kebaikan baginya, masuklah petunjuk kepada Akhirnya dikatakan, dia dikatakan orang kuris ini gila, nggak mungkin ini seperti orang gila. Orang gila kan tahu kita ciri-ciri apa ya? Kalau dia bicara hari ini, besoknya tidak lahir lagi. Ini tidak nyambung ceritanya terus. Gila loh. Daud yang gila. Akhirnya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kembali dia ke Bani ke Bani eh, Daus satu kabilah masuk Islam. Begitulah Pak, karena orang dulu petingginya itu memang wajar untuk jadi petinggi. Karena mereka mereka mereka mereka mempunyai sifat-sifat petinggi. Salah satunya adalah sifat pantang berbohong. Ini sifat orang Quraisy. Ini saya tantang juga. Siapa yang mau saya bayar ini, tolong tolong cari dalam riwayat yang sahih orang Arab yang merupakan petinggi di masa jahiliyah pernah berbohong. Tolong cari. Ya, pasar jalan semua pacar ini tidak ada robek-robek kuku pacar tidak ada beda dengan kita sekarang kalau nak jadi petinggi harus jadi pembohong kelas iya kan itu bedanya makanya jangan sekali-kali menganalogikan ini bahasa orang lagi ya jangan sekali-kali mengkiaskan orang-orang dulu itu khususnya para sahabat dengan kita hari ini bang tidak matching Bahasa orang juga. Tidak berpatutan. Tidak pas. Kalau mereka itu dengar perkataan Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. Kalau kita sami'na wa asaina. Iya, oleh jadi gurunya Ustaz nih. Itu kita dulu. Nah, mulai cari tafsir-tafsir lagi. Ustaz Dasman tafsirnya begini, Ustaz Usman tafsirnya begini, Ustaz Darman begini, Ustaz apa lagi? Darmawan begini, Sudirman begini, Sudirman begini. Akhirnya banyak pemahaman tentang itu. Akhirnya kelahilah Ustaz sama sama Ustaz padahal Nabi tak ngajar kita kelahi, Pak. Makanya kalau nak solat kata Nabi Sallu kama ra'aitumuni usalli Solatlah kalian seperti kalian melihat aku solat Tidak usah dibahas panjang-panjang Ini gara-gara membahas tentang solat panjang-panjang Tidak jadi solat Sering kita mbak Mohon maaf ini Jangan, jangan marah ya Jangan marah yang kita peringati Isra dan Mi'raj tentang solat dan keutamaannya apalagi kalau dilaksanakan dalam keadaan berjamaah tapi mulai dari ustaznya sampai jamaahnya tak solat isya bareng jamaah iya enggak kita kalau di sini kalau di kampung saya gitu pas solat isya cuma lima orang yang solat berjamaah selebihnya selebihnya Halo, halo, malam ini kita mengadakan peringatan baru datang satu-satu. Ya dah. Termasuk Ustaz Nur juga. Ustaz di mana tadi? Nanti aja sholatnya, nanti aja sholat. Ya Allah, gimana kita nak jadi berkesan, Pak? Membahas tentang sholat kita sendiri tidak? Tidak sholat. Besok subuh. Oh, dah kecapean memperingati Isra Mi'raj malam tadi dan dapat pahala banyak karena kita sudah cerita tentang Isra dan Mi'raj. Akhirnya sholat subuh ndak ndak berjamaah termasuk ustaznya juga. Saya sudah mimpi mirat tadi malam tadi Ustaz. <laughs> Ini masalah kita, lah Bercerita kita tentang masalah umat, masalah ekonomi, masalah politik, masalah keadilan. Tapi masalah sholat belum beres. Padahal sholat itu adalah tiang bangunan. Yang lain-lain ekonomi, politik, sosial itu adalah aksesoris. Kita gara-gara aksesoris kadang-kadang meruntuhkan tiang kita sendiri. Nah tiang ini gara-gara bahannya kadang tidak ada, tidak sampai-sampai, tidak jadi dibangun. Bangun akhirnya dipakailah apa-apa adanya saja. Dipakai bahan apa? Apa adanya. Ustaz punya bukti konkret ini punya maksud bahan adanya ilmu kira-kira dan rasa rasa tadi berapa banyak sholat kita dibangun di atas bahan-bahan kira-kira dan rasa Karena masih banyak jangankan mahasiswa hadisnya, guru-guru hadisnya saya lihat belum bisa sholat dengan benar. Gimana sholat dengan benar Kalau dengar azan, gimana kita dengar azan? Tutup telinga? Hah? Kalau dengar azan, hentikan segala kegiatan. Kegiatan Ustaz yang ngajar hadis belum siap untuk imam. Ketika imam berdiri menghadap jemaah sebelum takbiratul ihram, aqimu sufufakum lurus dan rapatkan saf. Pinter jadi imam, tapi pas jadi makmum safnya dia yang tidak lurus. Safnya dia yang tidak yang tidak lurus. Padahal dia sendiri ketika jadi imam rapatkan dan luruskan sah. Belum lagi masalah anak-anak kita. Baik, anak-anak belakang, belakang. Haram hukumnya anak-anak satu sel dengan kaum dan dewasa. Sehingga kalau anak-anak sholat sesama anak-anak, yang namanya dunia anak, akhirnya orang tua pun ikut juga ke kanak, kanakan. Habis sholat Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Bukan baca astagfirullah Eh kurang ajar kalian katanya Mana bapak kalian katanya Akhirnya bapak ini tanya Ini bapaknya katanya sih kita diganggu gara-gara itu Padahal kalau dipelajari sebenarnya Pak jangankan sholat bersama satu saat dengan kita Anak yang sudah mumayyiz boleh jadi imam Jadi imam aja boleh Masa jadi imam enggak boleh di mana ilmunya dapat ini? Bahwa anak kecil memutuskan dari mana? Mana dalilnya? Ya, jangan marah ya. Ini marah ya. Saya agak marah dikit memang. Ya. mana nih kaum muslimin? Kenapa kita tidak melihat bagaimana dalil-dalil semuanya? Kenapa tidak? Nah ini saya buka buka buktinya. Ini mau cerita panjang apa pendek? Kalau panjang ada, pendek ada. Nah, pendek ya tapi pendeknya lumayan juga ini ya. dalam konferensi umat Islam di Medan tahun 70 apa ya lupa 70 enggak bukan 70 ya 70-an lah 75 76 nah. itu sudah dibuktikan dengan data yang konkret saya menukil dari Dr. Daud Rashid ini karena beliau punya disertasi penelitian tentang Indonesia, ulama Indonesia. Islam itu sudah masuk ke Indonesia itu di akhir-akhir abad kedua Hijriah. Yang masyhur masuk di akhir abad ketiga Hijriah. Ya sekira abad ke-7 Masehi ya. ada satu yang menggelitik pemikiran saya terus Pak. Mohon maaf ya. Ilmu saya sangat singkat, bacaan saya sangat sedikit. Tetapi buku saya cukup banyak. Eh, buku saya cukup banyak. Ya tidak kurang dari 1500 judul. Ya, kalau ditimbang sekitar hampir 5 ton. Tidak masuk raknya, Pak. Tidak masuk raknya, kan? Kalau masuk raknya lebih lagi. Di sepanjang yang saya baca, terus terang tidak semuanya sebelum tidak belum semuanya saya baca. Tapi hampir semuanya sudah saya lalui. Karena beda antara melalui dengan membaca. Bola balik baca mukaddimah dan daftar isinya, ya. Tapi sebagian besar sudah saya baca. Saya tidak menemukan nama-nama berbau Nusantara. Baik Al-Kamfari misalnya, atau Al-Panami, atau Al-Minangkabawi, atau Al-Mandaili, atau al Nasutioni, Al-Srigari, dan Al-Jawi, Al, pokoknya dah saya temukan di dalam kitab literatur-literatur Islam. Baik dalam bidang fikih maupun dalam bidang sejarah, dalam kitab tauhid, dalam kitab hadis, dalam kitab bahkan dalam kitab-kitab ilmu keduniaan sekalipun yang ditulis oleh orang-orang Islam, ulama-ulama. Kecuali baru boleh timbul satu-satu itu pun timbul-timbul teh. Tahu timbul-timbul teh? Tidak begitu nampak itu. Layang-layang. Baru ada di sekitar abad ke-12. Awal-awal abad ke-13 Hijriah. Bukan Masehi ini. Ya? Hijriah. Di sekitar abad ke-18. Ada satu-satu itu pun mereka itu sudah tinggalnya di Hijaz, Makkah atau Madinah. Nah selama ini dari abad pertama atau katakanlah abad ketiga sampai abad ke-12 ini berapa abad itu? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 900 tahun Kenapa tidak ada nama-nama yang bernisbatkan ke Nusantara dalam buku kulit lagu Ini kalau ada juga tolong kasih tahu saya ya. ya berarti saya dapat ilmu ini. Ya, Beda dengan negeri-negeri Islam lain yang dimasuki oleh Islam. Yang awalnya bukan negeri Islam, lalu masuk Islam ke dalamnya. Misalnya Irak. Irak kan dulu dikuasai oleh orang Persia. Irak-Iran ya. Masuk Islam ke sana. Kita dengar ada Al-Kufi, ada Al-Basri, ada Al-Mausili, ada Ad-Dilawari, ada al takriti ada Al-Baghdadi dan seterusnya. Ada Al-Qurasani, ada Al-Sbahani, ada Al-Razi, ada Al-Marwazi, ada al-Shirazi dan sebagainya. Masuk sejak awal-awal abad pertama lagi. Masuk pula Islam ke Syam, Syria, Suriah, Lebanon, Jordan, uh, Liba, uh, eh, Palestine yang dulu dikuasai Romawi. Masuk Islam ke sana. Banyak lagi ulama-ulama lahir dari sana ada Ad-Dimashqi, ada Al-Kufi, ada Al-Halabi, ada Al-Musli, ada apa? Nah, ada Al-Qulustini, ada Al-Maqdisi. Ya kan? Banyak. Masuk Islam ke wilayah Uni Soviet dulu, Pak. Seperti Uzbekistan, Dagestan, atau Tajikistan dan setan-setan. Nah, kan pakai setan-setan semua tuh ya, sampai Afghanistan, oh, Pakistan kan. Kazakhstan banyak. Alhamdulillah hampir setiap negara itu saya punya teman di sana. Ada nama-nama mentereng dalam kitab-kitab literatur Islam. Ada As-Samarqandi, ada Al-Khawarizmi, ada Az-Zamakhsyari, ada An-Nisaburi, ada Al-Bukhari, ada al tashqandi ada Al-Qazwini, ya? Ada ya? Dalam segala bidang ilmu Masuk pula Islam ke Afrika, Mesir, Libya, Aljazair, eh, Maroko. Ya, ada ada pula ulama-ulamanya. Mesir ada Al-Qahiri, ada Dibyadi, ada Asyuti, ada Iskandarani dan seterusnya. Banyak. Ada Al-Libi, ada Tarabursi, ada Al-Qayrawani, ada Al-Fasi, ada as banyak ya? Ada juga masuk Islam ke Spanyol, Andalus. Ada Asaraposti Saragosa ada HB Sevilla FC. Nah, kalau dapat FC nyambung. <laughs> nyambung langsung ya. Ada al Granada, ada Tulaytili, ada dan sebagainya masuk Islam ke Afghanistan ada Al-Harawi, ada Al-Busti dan seterusnya. Pas masuk ke Nusantara senyap saja. Ada apa kira-kira? Ini mohon maaf. Mohon maaf. Lalu kita boleh sejarah lagi, ternyata Islam masuk ke negeri kita melalui para pedang, para pedang, pedagang. Pedagang biasanya sibuk ngurus barang atau ngurus dakwah? Hah? Pada umumnya lah, pada umumnya ngurus ngurus barang. Tapi jazakumullah khairan mereka sudah menunjukkan Islam ke kita. Semoga Allah menjadikan semua kebaikan yang kita buat mereka dapat pahalanya. Amin. Ya, pedagang. Jadi karena mereka pedagang, mereka mungkin tidak sempat untuk memberikan atau mendirikan majelis-majelis ilmu seperti yang ada di Nisabur sana, seperti ada di Bukhara, seperti ada di Baghdad, seperti ada di Damaskus, seperti ada di Granada, seperti ada di Esbilia Sevilla FC, seperti ada di Saragosa Mungkin tak sempat. Beda Pak kalau Islam masuk ke negeri-negeri itu melalui para ulama. Sehingga yang berkembang ilmu Oleh sebab itu jangan heran kalau Islam kita dari sisi keilmuan ya dan juga sisi amalnya. Kalau ilmunya lain tentu amalnya otomatis lain juga. Tadi kita sudah baca sejarah dari awal bahwa bila ilmu tidak ada kita cenderung mengira mengira-ngira. Ditambah lagi memang Islam masuk dari dua jalur yang memang ada catatan khusus jalur India dari Gujarat dan jalur Hah? Persia yaitu kawasan Iran sekarang. Wallahu alam apakah Islam yang masuk ke negeri ini sudah berpengaruh dengan terekat-terekat yang notabene banyak mengadopsi sistem-sistem yang ada dalam agama Hindu. Tapi jangan marah ya. Ini yang mengatakan bukan saya. Orang yang mantan agama Hindu. Jadi hampir seluruh kegiatan keagamaan yang tidak ada sunnahnya di Indonesia ini ada padanannya dalam agama agama Hindu. Apalagi dengan seringnya nonton film Mahabharata nanti tanpa terasa masuk pula nanti ajaran itu sebab ketika saya dengar komentar dari berbagai komentator yang nama komentator kan saya tidak berilmu ya ya rata-rata mereka tidak menganggap itu masalah kita nonton film itu rata-rata ambil saja po positifnya kan itu yang saja ambil saja po positifnya kan itu ilmu kita yang positif ini dari mana tahunya kita kan tidak tahu menurut penilaian masing masing-masing. Kemudian dugaan ini diperkuat pula dengan penelitian kami kemarin di provinsi ketika menapaktilasi bekas peradaban Islam dalam kerajaan Islam Melayu di Riau. Ada satu hasil sampingan yang kami dapatkan secara tidak sengaja karena itu bukan top atau objek penelitian yaitu peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan Islam Melayu itu rata-rata berupa pusara dan pusaka pusara dan pusaka pusara artinya kuburan maka kalau nonton pergi ke Siak banyak kuburan keluarga Kalau pergi nanti misalnya ke Pelalawan ada kuburan keluarga raja. Pergi nanti ke Kritang, Indragiri, ya, Hilir ada kuburan. Pergi kita ke Rohu ada kuburan. Dan sering pula jadi kuburan kerah. Dan memang asal muasal mengkeramatkan kuburan ini datang dari ajaran Syiah. Dari ajaran Syiah Jadi Islam masuk salah satu dari jalur jalur Iran, Parsi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua pusaka, benda-benda sakti. Mandra. Ada keris pusaka, ada bahkan sampai cerutu saja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi tidak kita temukan ada peninggalan berupa pustaka. Kecuali ada satu dua sedikit. Tidak pantas disebut sebagai pustaka kerajaan. Tidak patut disebut sebagai pustaka ada muslim-muslim Melayu tapi bukan ilmu keagamaan ada dikit misalnya di Gunung Sahilan kami temukan sebuah buku dalam bahasa Arab yang dibawa oleh Syekh Abdul cuma satu lah buku itu berarti kita tarik kesimpulan kembali berarti keilmuan di dalam kerajaan-kerajaan Islam Melayu khususnya keilmuan Islam belum mendapatkan posisi yang seharusnya